Anda ya benar imamu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min syurutil jamaah an la yakuna imamu ummiyan. Termasuk di antara syarat sahnya salat berjamaah anda yakun al imamu umian hendaklah seorang imam tersebut tidak umi. Ya, tidak umi dan kita sudah pernah membahas tentang umi, Yang mana umi di sini bukan berarti ibu ya. al umi ada pengertian dari segi bahasa, ada juga pengertian yang berbeda dari segi fikih. Dari segi bahasa, ummi itu adalah man la yaqra wa la yaktub. Ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi yang tidak bisa membaca, begitu juga yang tidak bisa menulis, itu dinamakan umi. Menjahati luar, ya, dari segi bahasa. Dan sifat umi bukan sifat yang terpuji, tapi sifat yang tercela tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bukan berarti bangga. Bukan berarti dia senang. Sebaliknya, itu merupakan kekurangan. Merupakan F bagi seseorang kalau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kecuali bagi wanita Bagi wanita, sebenarnya itu tidak dianjurkan bisa menulis. Cukup membaca tapi tidak bisa menulis. Karena kalau bisa menulis, nanti bisa berhubungan keluar nanti. Ya, bisa SMS-an, bisa WhatsAppan, BlackBerry, BBM ya, apalagi dan macam-macam. Jadi da, memang dari uh, segi agama perempuan ini tidak dianjurkan bisa menulis. Jadi kalau perempuan dianjurkan diajari yang bidangnya dia. Dan kebanyakan adalah menjahit. Ya, itu kan biasa perempuan diajari untuk menjahit. Jadi perempuan jadinya penjah, penjahit artinya. Fa'ala kulihal, ya ini yang terjadi di zaman-zaman terdahulu di zaman terdahulu, mereka para salaf, mereka tidak mengajarkan perempuan-perempuan mereka untuk bisa menulis. Bahkan sebagian pun masih ada sisa-sisanya. Tapi sisa sedikit, satu dua orang segelintir. Ya, mungkin sekarang sudah sudah tua. Masih ada sisa daripada perempuan yang tidak bisa menulis. Ya, bisanya hanya membaca. Itu pun membaca membaca bahasa Arab bukan baca bahasa Indonesia. Hanya bisa baca Quran, bahasa kitab. Tapi menulis enggak. Ya, karena dikhawatirkan seperti itu. Kalau zaman dulu di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman salaf, wanita sampai dikhawatirkan berbuat seperti itu. Apalagi apalagi di zaman sekarang. yang pastinya kalian tidak usah belajar tapi dengan berlalunya zaman, kemajuan zaman yang ya mana si wanita tidak akan mungkin berkembang dalam ilmu agamanya kecuali dengan menulis. Maka diperlukan untuk belajar menulis. Tujuannya sebenarnya itu. Ya di, di samping di situ ada madorotnya, tapi di situ ada juga banyak man manfaatnya. Tapi insya Allah madorotnya jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai ada yang SMS-an, eman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, karena itu bisa menimbulkan fit. Nah. nah, ini umi, pengertian umi. Jadi kalau laki-laki ya, maka dianjurkan untuk uh, bisa menulis, untuk bisa belajar. Jangan laki-laki nanti tidak mau sekolah sehingga tidak bisa belajar, tidak bisa kalau dengan tidak sekolah, tidak bisa belajar, tidak menulis. Anak sendiri tidak belajar SD. Tapi Alhamdulillah bisa menulis. Karena anak belajar dengan ibu anak sendiri. Jadi anak kelas tiga besar, lulus, tidak mau sekolah SD. Sehingga dipaksa pun tetap tidak mau. Dipaksa tidak mau. Sampai nangis dipukul, terpaksa keluar dari rumah, tapi bukan pergi ke sekolah, pergi ke pondok masuk pondok. Akhirnya kelama-kelamaan tidak kuat juga orang tua dipondokkan. Ya, pondok tidak ada anak kecil dulu. Yang pertama anak kecil dan satu-satunya waktu itu. Jadi sampai sekarang pun ya, hidupnya selalu ada di pondok dari kecil di pondok, tidak pernah sekolah, tidak pernah apa-apa. Tapi belajar menulis dan membaca dari Al-Walidah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. <clears throat> Ini Ya, al-umi pengertian dari segi agama. Allah Allah Allah Allah. Allah Allah Kemudian al-ummi uh, dari segi fikih. Dari kacamata fikih, ummi berbeda. Pengertian ummi dari kacamata fuqaha dan ulama adalah yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Ima tidak bisa mengeluarkan makhraj dengan yang benar, makhraj yang benar. Ya, atau merubah huruf dengan huruf yang lain itu namanya um, ya, Dan umi hukumnya kalau sampai tidak bisa mengucapkan huruf dengan benar, bukan tidak fasih ya. Nah, ada yang bisa mengucapkan tapi tidak fasih, tidak jelas. Tapi makhrajnya tetap sesuai dan benar. Itu masih dikatakan sah. Hukumnya masih sah. Cuma dimakruhkan untuk menjadi imam. Yang tidak fasih dimakruhkan untuk menjadi imam. Jadi lebih baik dia menjadi makmum. Tapi kalau umi bukan dimakruhkan tidak boleh menjadi imam. Kalau umi tidak boleh menjadi imam dalam sholat jahriyah khususon. Jadi umi hukumnya apa? Umi kita katakan wajib hukumnya untuk berusaha belajar. Dari belajar mengucapkan huruf yang dia tidak mampu mengucapkannya. Belajar setiap hari usaha. Kalau dia ada usaha, ada kemauan untuk belajar, maka dia dikasih keringanan dalam agama sehingga dia ketika sholat dihukumi sholatnya sah walaupun seperti itu bacaannya. Tapi dia sudah usaha. Selama ada usaha, hukum sholatnya masih dihukumi sah. Tapi kalau ummi tidak ada usaha, ya anak tidak bisa baca huruf ini, huruf itu. Anak tidak mau belajar sudah, anak malu juga mau belajar. Misalnya tidak ada usaha, hukum sholatnya tidak sah. Hukum sholatnya tidak sah. Dan juga ya, dia misalnya nantinya kalau dia suatu waktu bisa, itu wajib dia mengulang semua sholat. Dua tahun dia tinggalkan atau dua tahun dia sholat seperti itu tanpa ada usaha. Dua tahun dia wajib mengulang sholatnya. Jadi yang tidak bisa membaca huruf dengan benar itu harus ada usaha terlebih dahulu. Nanti bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, apa katanya. Yang penting kalau sudah usaha, minimal sholatnya sudah dianggap yang nggak usah cuma tidak boleh menjadi imam ya ini disyaratkan nanti dalam sholat berjamaah disyaratkan imam tidak boleh umi walaupun umi itu sholatnya sudah dihukum sah sudah dihukum sah dalam arti dia sudah usaha usaha tapi tetap tidak boleh menjadi imam kalau sholat tidak boleh menjadi imam. Ini setelah usaha. Kalau dia tidak usaha sama sekali mau jadi imam, mau jadi makmum sama-sama tidak Sholatnya sama-sama dihukumi tidak sah. Tapi bukan tidak fasih ya. Kadang ada yang mengucapkan huruf tertentu tapi tidak jelas. Ya. Atau mungkin kadang-kadang ro. Dibaca ro ya. Ro, Ada. Kan banyak itu. Ya kalau tidak jelas masih ro, roh masih ada. Masih tidak apa-apa. Ya. Dan uh, bukan jangan berarti orang yang tidak bisa mampu mengucapkan huruf tersebut, jangan berarti dieja, jangan diketawai. Ingat nanti siapa yang mengejek mengetahui akan juga terkena musibah yang sepertinya atau musibah yang lebih besar bala. Ya, karena itu siapa yang mau jadi umi? Ya, siapa yang mau yang hurufnya tidak jelas? Tidak ada yang mau. Ya, siapa yang menginginkan yang siapa yang menentukan? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mencelanya berarti kalian mencela Allah orang yang menentukan dan menakdirkannya. Ya, jadi kalau tidak jelas seperti Habib Al-Ajami, murid Imam Hasan Basri. Habib Al-Ajami murid imam daripada Imam Al-Hasan Basri. Termasuk murid besarnya Imam Hasan Basri. Dan Imam Hasan Basri termasuk At-Tabi'in. Termasuk Minat Tabi'in. Ya, yang mendapatkan sahabat. Dan Imam uh, Habib Al-Ajami termasuk berarti Tabi'ut Tabi'in. Ya, Tabi'it Tabi'in dan eh, Habib Al-Ajami ini pernah dia suatu waktu Imam Hasan Basri suatu waktu di, dikejar-kejar oleh raja yang zalim. Yang mana raja yang zalim ini ingin membunuh Imam Hasan Basri. Dan Imam Hasan Basri berusaha untuk kabur. Dikejar oleh tentara, tentaranya. Sampai dia menuju ke rumah muridnya Habib Al-Ajami. Tatkala masuk ke rumah muridnya Habib Al-Ajami ini, tahu-tahu Hama Habib Al-Ajami ditaruh di belakang punggungnya. Disembunyikan di belakang punggungnya. Dan tatkala tentara sudah masuk rumahnya, tatkala itu tidak bisa melihat Habib Al-Ajami. Bahkan memutari Habib Al-Ajami pun Imam Hasan Basri tidak terlihat. Ini termasuk karomatnya Habib Al-Ajami. Jadi tidak terlihat suruh sembunyi, taruh sini tidak terlihat nantinya. Dan ternyata betul mereka tidak bisa melihatnya. Padahal muridnya sendiri. Tapi bukan berarti menunjukkan Habib Al-Ajami lebih mulia, lebih utama daripada Imam Hasan Basri. Tidak. Karena kita katakan mengeluarkan karomah tidak menunjukkan kemuliaan. Tidak menunjukkan kelebihan. Ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Mungkin walaupun di sisi manusia, oh yang punya keramatnya ini ini punya keramat berarti dia orang masya Allah. Si manusia kan seperti itu. Oh ini keramatnya lebih ajaib lagi, lebih canggih lagi. Oh ini berarti lebih hebat. Kalau di sisi Allah bukan patokannya karamat, ya, tapi karamatnya istiqah, istiqomah. Mau dia punya karamat, tidak punya karamat, mau karamatnya sedikit atau karamatnya biasa-biasa aja, patokannya bukan itu semuanya, tapi istiqomah. Ya, oleh karena itu katanya Abu Yazid al baswami Lara'aitum ar-rajula ya, yatir fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala taqtadu bihi hatta tanduru fi amrillah wa nahyihi hal istakhama wala kalau kamu melihat seorang lelaki yang bisa terbang atau seorang lelaki yang bisa berjalan di atas laut, di atas air, maka jangan kalian ikuti dia, apalagi sampai mempercayainya, meyakininya, sebagai wali. Jangan sampai kalian melihat dalam amar ma'ruf, dalam uh, hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang haram, apakah dia istiqomah atau tidak. Kalau dia istiqomah, baru kalian fakta dubihi baru kalian ikuti lagi. Ya, kalau istiqomah baru. Jadi jangan lihat keramatnya. Iblis ya Masya Allah dari masjid sampai maghrib dalam sekejap mata bisa. Terbang pun iblis bisa berarti wali. Uh, wali besar berarti itu. Kalau patokannya keramat, tapi itu bakarkannya bukan karoh, karomah. Bahkan seorang waliullah jika dia mengeluarkan karomahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu martabatnya akan turun. Kalau tanpa ada darurat ya, tanpa ada darurat, tanpa terdesak ya dan tanpa izin tertentu dengan uh, seenaknya mengeluarkan karomat itu tambah menurunkan martabatnya dan makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya seorang wali yang menyembunyikan karomahnya, menahan karomahnya itu makomnya lebih tinggi. Ya, makanya terbanyak daripada wali-wali kutub yang karomahnya tidak terlalu banyak. Tapi wali-wali biasa terlihat karomahnya malah banyak. Itu bukan jadi patoh, patokan. Ya. Jadi kita eh, bicara apa tadi? Habib Al-Ajami ini termasuk murid yang besar yang mana suatu waktu dia punya sifat atau dia punya kebiasaan kalau baca Fatihah ini tidak jelas. Tapi bukan berarti tidak jelas, tidak fasih. Tetap dia fasih bacaannya cuma tidak jelas. Nah inilah yang diingkari oleh fukaha. Masa ini orang wali? Masa orang-orang meyakininya? Orang yang punya martabat, punya makom, padahal dia kalau baca Fatihah tidak jelas yang diingkari oleh mereka para ulama. Sehingga mereka suatu waktu berziarah kepada Habib Al-Ajami dan sholat bersamanya. Dan Imam Habib Al-Ajami membaca surat dan disitulah mereka mendengarkan langsung suara daripada Habib Al-Ajami. Ternyata betul. Bacaannya tidak jelas, tidak fasih. Dalam hati mereka, bah, ini bukan waliullah berarti. Bah, apa ini orang biasa ini berarti. Tidak bisa baca dengan jelas. Tatkala malam tiba, itu mereka akan bermalam dan berminap di rumahnya. Malam tiba, ditakdirkan oleh Allah ulama dan fuqaha yang datang yang lebih dari 10 orang semuanya junub. Ditakdirkan malam itu semuanya junub. Kan tidak agak. Ini kan sesuatu yang aneh. Kalau semuanya dalam keadaan junub semuanya bareng-bareng. Nah, ini ingin Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada mereka. Ketika mereka junub di malam hari, mereka mau mandi dan mereka tidak mandi kecuali mandinya di sungai dan di sungai tentunya airnya sangat dingin di malam hari. Dan cuacanya musim dingin. Itu kan tahu di Arab. Kalau panas ya sangat panas. Kalau dingin ya sangat dingin. Jadi sangat dingin sudah. Airnya seperti es. Tatkala mereka mandi menaruh bajunya di tepi sungai. Situlah singa yang besar tahu-tahu datang dan duduk di atas baju mereka. Sehingga mereka mau keluar dari sungai tidak bisa karena di situ ada singa yang besar. Mereka ketakutan. Dan mereka kalau diam di situ akan mati kedai kedinginan. Ya situlah mereka teriak. Habib, Habib. Panggil Syekh itu. Syekh Habib, ya Syekh, ya Syekh. Sampai tak tahunya turun. Dan tatkala Syekh Habib Al-Ajami ini. Ini Habib ya namanya Habib. Bukan Al-Habib berarti. Namanya aja Habib Al-Ajami. Tatkala turun beliau. Maka disitulah langsung dia menegur singa tadi. Dan singa yang yang garang mestinya tunduk bahkan dijewer ya kupingnya dijewer dan diangkat pergi ke sana sudah anak bilang sama ente jangan ganggu tamu-tamu anak ah, ah pergi dan perginya berjalannya bukan berjalan gagah seperti biasanya singa berjalannya nunduk kayak kucing mau ngejar tikus sedikit-sedikit nah seperti itu jadi tawaduknya dan hormat kepada uh, Habib Al-Ajami sehingga mereka terheran-heran nah disitulah Habib Al-Ajami mengatakan kami adalah sekelompok orang yang kami perhatian dengan hati, bukan perhatian dengan do, dohir. Ya, maka dengan perhatian dengan hati, bukan perhatian dohir, semua akan takut kepada kami. Tapi kalian hanya perhatian dengan dohir kalian, tidak perhatian dengan si su'don kepada orang wali, termasuk di antara yang disinggung itu. Maka dengan itu kalian takut dari segala sesuatu. sesuatu. Nah ini Habib Al-Ajami bukan tidak e, bisa membaca huruf dengan benar, tapi cuma tidak apa fasih, tidak membacanya dengan keras, tapi tetap mengeluarkan huruf pada makrotnya yang benar ya. Dulu di Pasuruan ada Habib yang dia biasa mengajar ngaji. Cuma ini Habib ini juga seperti Habib Al-Ajami. Tidak bisa mengucapkan satu huruf tertentu. Ya sama roh itu yang tidak bisa. Kan banyak yang roh yang gitu. Jadi kalau roh dia baca oh oh gitu. Tapi dia jadi guru ngaji. Ngajari orang malah nggak. Jadi orang yang tidak biasa ngaji, anak-anak padahal malah jamaah-jamaah rata-rata belajar di dengan beliau ini. Dan bisa ngajinya berkat beliau. Cuma dia tidak bisa bilang, tidak bisa mengucapkan roh. Jadi roh, roh, oh. Jadi kalau ngajar suatu waktu ngajar jamaah-jamaah rata-rata. Nah, eh, eh, A, A, Ba, Ba. Oh, Oh juga lagi. Oh, Oh diikuti. Karena apa yang diucapkan di Oh, tapi awas ya Oh, Oh juga. Jangan roknya anak katanya. Roknya, roknya ente katanya. Jangan roknya anak. Roknya ente sendiri. <laughs> Jangan ikut anak. Mau bilang roda bisa. Jadi seperti ini dimaafkan sudah ya layasihul yasihul ibtida bil umi. Jadi kita katakan di sini termasuk syarat sahnya sholat berjamaah seseorang yang umi tidak boleh menjadi imam. Nah, ini syaratnya. Kalau menjadi imam tidak sah jamaahnya dalam arti makmumnya hukum sholatnya tidak. Yang faedah pertama dikatakan sini layasihul yasihul bil umi alal mu'tamad fil jadid. Tidak sah bermakmum dengan seorang ummi menurut pendapat yang muktamad fil jadid dalam mazhab yang jadid mazhabnya Imam Syafi'i yang baru yang beliau perbarui di negeri Mesir ya setelah sebelumnya beliau berada di Hijaz, Mekah, Madinah kemudian pergi ke Irak, kemudian juga sempat ke Yaman ya kan di sampai sekarang ada masjid Imam Syafi'i di Yaman dan pergi lagi juga kembali lagi ke Irak kemudian baru terakhir ke Mesir dan empat tahun di Mesir sampai meninggal di situ, wafat di situ dan dikuburkan juga di Mesir. Kuburannya sampai sekarang ramai diziarahi orang. Nah, yang apa yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan difatwakan dan diajarkan sebelum masuk Mesir itu adalah mazhab al-qadim. Tapi setelah masuk Mesir, apa yang dikarang, apa yang diucapkan, difatwakan, semuanya dianggap mazhab yang jadi berubah. Karena Imam Syafi'i patokannya Quran dan hadis. Ya kalau Quran tidak berubah di mana-mana sama kan? Tapi hadis di negeri ini ada yang menghafal hadis sekian-sekian. Di negeri yang lain ada orang-orang yang menghafal hadis sekian-sekian yang bukan ada di negeri yang lain. Jadi Imam Syafi'i artinya patokannya hadis sehingga Imam Syafi'i mengatakan losoh al hadis karena mazhabi. Losoh al hadis karena madhabi. Kalau memang hadisnya itu benar, sahih, itu adalah madhabku. Jadi itu patokanku. Yang penting benar aja hadisnya sahih. Ya, itu patokannya Imam Syafi'i. Ya, oleh karena itu ketika masuk Mesir, di situ Imam Syafi'i mendapatkan hadis-hadis yang banyak yang baru yang belum sampai kepada beliau, yang belum pernah beliau dengar. Sehingga dengan itu beberapa bukan semua masalah tentunya ya. Beberapa masalah itu perlu diru, dirubah hukumnya. Ya sehingga ada mazhab qadim, ada mazhab ya. Bahkan di antara mazhab jadid pun ada juga yang menurut murid-murid Imam Syafi'i tidak berlaku. Sekitar 18 masalah dari mazhab jadid tidak berlaku. Tidak dianggap muktamad artinya. Karena apa? Karena murid-murid Imam Syafi'i mendapatkan hadis-hadis yang baru yang belum sampai kepada Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i tadi berucap, loh sahal hadis Ya karena mazhabi. Dan ternyata ada hadis-hadis yang baru yang perlu dirubah beberapa masalah. Termasuk diantaranya yang masalah yang penting adalah waktu sholat mag maghrib. Yang mana mazhab jadid, mazhab sapi waktu sholat maghrib adalah cuma cukup untuk dua rakaat sama tiga rakaat sholat maghrib. Dua rakaat ba'diyah. Sholat maghrib tiga rakaat. Dan untuk berwudu, itu aja untuk pakaian, untuk pakaian sama berwudu. Jadi mungkin 10 menit, paling lama 15 menit sudah keluar sholat maghrib menurut mazhab jadid. Dan setelah keluar sholat maghrib setelah itu itu ada jarak berarti ada jarak antara ya sholat maghrib dengan sholat isya. Sebagaimana antara sholat subuh dengan sholat duhur kan ada jarak. Yang lain kan ada jarak. Duhur asar nyambung, maghrib bisa nyambung, bisa subuh nyambung. Ya. Tapi kalau kita katakan mazhab jadid itu ada jarak antara sholat waktu dengan sholat maghrib dengan waktu sholat bisa. Tapi madhab eh, ini atau murid-murid Imam Syafi'i tidak mengambil eh, pendapat itu karena ada hadis-hadis yang menguatkan madhab yang lama. Jadi fil jadid wa fihi qaulun bi annahu yasih. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan orang yang umi itu boleh menjadi imam. Kalau memang kalau memang sudah terjadi sebelum-sebelumnya ya apa ini anak sudah bertahun tahun ya, enggak boleh. Nah, intinya enggak apa-apa mau mengikuti pendapat ini ya kalau walaupun itu bukan pendapat mutamat tapi boleh diamalkan untuk diri sendiri anahu yasih wal qadim tapi mazhab syafi'i yang qadim yasihu fisiria fisiria dunal jahriyah dalam mazhab syafi'i kalian dikatakan mazhab syafi'i yang jadid bagaimana mazhab syafi'i yang qadim maka di situ dibedakan antara sholat siriyah yang suaranya dipelankan, wal jahriyah dan suaranya yang dikeraskan. Dikatakan di sini ya sih hukum Syria. Kalau sholatnya sholat yang Syria, sholat yang didiamkan, yang ditelankan suaranya, maka hukum sholatnya ummi menjadi imam ya. Maka hukumnya sah karena di situ tidak mengeraskan suara. suara. Tapi kalau jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, maka hukumnya dia menjadi imam tidak sah. Itu madhab yang obim. Wadah dzakara Syekh Umairah anna khilaf di dalam yukasir fi ta'allum Dikatakan oleh Syekh Umairah bahasanya khilaf itu tadi kan disebutkan khilaf perbedaan pendapat itu kalau umminya itu tidak lalai, tidak mugosir ya dalam belah belajar tidak teledor. Kalau dia teledor, kalau dia tidak mau usaha, maka hukum sholatnya biasa dan dia menjadi imam pun tidak sah. Ada hilaf apa enggak? Tanpa ada tanpa ada khilaf kalau dia teledor. Wal murad bil ummi ya sebutkan di sini. Sini sebutkan. Wal murad bil ummi wal murad bil ummi man yukhilu bil Fatihah. Yang ya mungkin man yukhilu yang tidak bisa ber, membaca baik ya atau yang jelek bil Fatihati bacaan Fatihahnya. Au ba'diha atau sebagian sebagian Fatihah. Walau harfan walaupun sebagian itu hanya satu huruf. Au araf atau juga yang dianggap ummi adalah Arab. Apa itu Arab? Wa man yudhimu fi ghairi mahalil idham, yaitu yang menidhamkan huruf bukan pada tempat tempatnya. Seperti ma'ibdal. Idham ma'ibdal dengan merubah huruf lagi. Contohnya ka'an yagul mut muttakin berarti sinnya di sini diidhamkan sama ta dan juga diru dirubah ya dirubah dengan ta juga taknya jadi dua kan itu idham mestinya sin digabung dengan ta kemudian diru dirubah dirubah juga dengan ta ya bitas didit ta itu taknya ada tasdidnya mustaqim misalnya kan mustaqim sinnya diidhamkan ke huruf ta tapi kemudian diru dirubah dengan huruf ta juga mustaqim jadinya ya au Alsal. Atau juga yang dimaksud dengan umi adalah al alsa Apa itu alsa Bahwa manjuk diru harfan biharfin ahor Atau yang merubah huruf dengan huruf yang lah, lain. Ka'an ya'tiya bil musallasa. Ya, musallasa. Sebutkan sini bisa bisalasa nukat, rasi nukat, bahwa sin. Artinya ya, eh, dengan tiga titik. Ya, bi'an ya'tiya, ka'an ya'tiya, seperti dia membaca bil musalasa dengan tiga titik, mau di asin yang mestinya harusnya dibaca sin. Berarti kalau diganti dengan tiga titik, ditambah dengan tiga titik, dibaca dengan sin. Mestinya mustaqim, ini mustaqim. Ya, bisa jadi itu banyak itu. Ihdinas sirotol. Shotnya kadang-kadang malah dibaca sin. Ihdinas sirotol mus. Kan gitu. Ihdinas sirotol. Salah itu. Sirotol, ya, sirotol, ya, ujung bibir kan ke ujung depan. Si, Eh, dina sirotol. Jadi kalau tidak ke ujung depan jadinya si nanti. Eh, dina sirotol bukan shot. Jadi harus mencucu. Sir. Ya, memang bibirnya jelek. Si. Ya. Sirat, so, ya, so, si, so ihdina eh, sirat. Ya, ini dibacanya ihdina eh, siratal. Jadi sin hukumnya tidak sah. Yang mau nah sah. Kemudian atau tadi mana tadi? Sin dibaca mustaqim, maksudnya mustaqim sin biasa, mustaqim. Jangan sa ya, mus sa lidahnya ke gigi bagian atas. Sa mus. Nah, itu jadi sa nanti mustaqim pindah mustaqim dibaca mus mustaqim jadi sin. Mus. bedanya sedikit-sedikit. Mus mus Mus, mus, sa, sin, shin. Ini harus belajar takwid di sini. Pastikan belajar kalian. Kita belajar masih kecil dulu. Gimana? Ya, ini mau diasin. Jadi mustaqim bacanya. Salah. Qabil ghain. Mau diarra. Atau mestinya ro diganti dengan ghain. Fayakul. Nah, ini yang pertama tadi. Mustaqim. Nah, ini ghairil maudhu. Mestinya ro. غير غير ya pakai oin kayak orang Inggris itu ya mestinya kan orang Indonesia misalnya apa kursi kursi, kursi. ya kan kayak orang Inggris Carrefour ya, Carrefour kenapa yang kedua Al-arad man yudhimu fi ghairi mahalli. Arad ya, yang menidhamkan huruf bukan pada Kan yagul mutakim sudah tadi ya dari sinta wa miha pita ini dirubah sinnya dengan tak kemudian disambung atau digabung dengan tak. Wa kharaja bihi ma idza kana yudhim faqat. Keluar daripada itu tanpa merubah tapi diidhamkan bukan pada tempatnya. di lam seperti mentasjidkan lam yang mestinya tanpa tasjid, Aukaf yang mestinya tanpa tasjid, Maliki. Jadi maliki lamnya di tasjid jadi ya, apa? Ya, maliki. Tidak ada yang soal. Maliki yaumitin. Atau kafnya yang di tasjid. Malik, maliki yaumitin. Susah malah mau nyebutnya. Fala yadur. Itu tidak apa-apa katanya. Karena apa? Karena di situ tidak menambah tidak mengurangi huruf tapi malah nambah. Jadi kalau menambah huruf, hukum sholatnya tetap sah. Tapi kalau masalah hukumnya boleh atau tidak boleh, kita katakan haram. Kalau sengaja ya. <clears throat> Nggak boleh nanti nambah-nambah sendiri. Bismillahirrahmanirrahimihi. Ditambah sendiri. Walaupun sholat fatihahnya, sholatnya sah. Karena nanti tidak mengurangi. Hanya menam. Tapi nanti ah, haram, hukumnya dosa kalau dengan sengaja kecuali tanpa disengaja. Nah, kalau ini tasjid, jadi huruf mestinya tanpa tasjid ini ditambah tasjid, Berarti kan dia menambah. Jadi karena menambah di sini dihukumi hukum sholatnya tetap sah tapi dia haram. Kalau sengaja. Berbeda kalau misalnya sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Huruf yang mestinya tasjid tapi tasjidnya malah dihilangkan tasdid itu kan bimanzilatil harf. Ya, tasdid itu kan berarti ada huruf. huruf. Kalau tasdidnya dihilangkan berarti hurufnya hilang. Yang berarti mengurangi. Seperti apa? Iyaka itu yang banyak. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ini bacanya iya karena abu iya karena stain tidak pakai tasdid iya iya karena abu iya Emang ringan enak iya karena abu iya karena stain itu mengurangi huruf itu Iya karena berdua, ianya dua kali itu berarti. Dua huruf hilang semuanya itu. Iya karena berdua, iya karena Said. Mesti harus ditekankan. Iya karena berdua, iya karena Said. Ada tasdidnya di situ, nah boleh dihilangkan. Nah itu kalau dibaca dengan iya karena berdua, iya karena Said, tidak sah sholatnya. Mengurangi huruf, huruf, huruf fatihahnya berkurang. Jangan mengurangi huruf fatihah yang jumlahnya ada 150 50 5 atau 50 55 kalau ma maliki yaumiddin. 56 kalau maliki Ya, ada dua kiroah ada dua bacaan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, salaf kalau rakaat pertama membaca maliki yaumiddin. Rakaat kedua maliki yaumiddin. Jadi baca dua-duanya itu. Indah salaf termasuk Abu Bakar Syekh. Jadi maliki yaumiddin rakaat pertama, rakaat kedua maliki yaumiddin atau sebaliknya. Penting dua-duanya dibaca. Maliki Yaumidin itu sebenarnya riwayatnya lebih sohi. Lebih sohi ya. Apa artinya lebih sohi? Bukan berarti yang satunya tidak sohi. Sohi juga. Kalau tidak sohi ya tidak boleh diambil. Ya cuma lebih sohi, lebih kuat. Sanatnya lebih kuat. Riwayatnya lebih kuat. Ya. Karena lebih kuat keunggulannya di situ. Maliki sebagian mengambil ulama kiroah Maliki Yaumidin tanpa dipanjangkan. Tapi sebagian lain mengambil Maliki karena apa? Riwayat ini menambah satu huruf. Yang berarti menambah satu huruf menambah pahala. La agulu alif lamim mim harfun walakin alifun harfun setiap hurufnya mendapatkan sepuluh pahala dari Allah. Kalian baca Fatihah berapa kali dalam satu hari? Berapa pahala yang kalian dapatkan kalau membaca Maliki yomitin? Beda dengan membaca Maliki yomitin. Nah, jadi ada masing-masing ada keungguh keunggulannya. Makanya salah mengambil dua-duanya. Wala sama arad. Dan tidak disamakan tidak dinamakan arad ya. Wal alfa man yubdilu harfan bi akhar yang tadi ya. Wala farqa fil ibdal baina an yakun ma'ad ima ma'ad idgham aula baik ya dia alsa ini mengubah huruf dengan huruf yang lain baik dengan idgham atau tidak. Bahwa am mimma qablahu lebih umum daripada yang sebelumnya. Wa gil ada yang mengatakan al alsa huwallazi yubdilu min ghairi idgham. Yang ketiga Yasihul iktida mimman yujawwazu ay yuhtamal kaunuhu ummiyan. Sah bermakmum dengan seseorang yang dimungkinkan, dimungkinkan. Yujawazu ini yuhtamal dimungkinkan. Kaunuhu adanya dia itu ummiyan, seorang yang ummiyan Artinya dimungkinkan di sini belum belum pasti. Jadi kalian melihat seseorang, kemungkinan orang ini umi, kemungkinan, tapi belum pasti. Boleh apa tidak kalian bermakmum di belakangnya kalau belum pasti? Dikatakan di sini ya sih, boleh, sah. Ya. Illa, ya selama, illa kecuali di dalamnya jahar fi jahriyah. Kecuali kalau yang kalian curigai, orang yang kalian curigai ini, kalau dia umi, kalian curigai, itu mestinya sholatnya dikeraskan. Sholat maghrib misalnya. Mestinya kan dikeraskan. Kok tahu-tahu di pelankan? Ini ada apa ini? Kan berarti ada Ya, berarti ada suatu, ada apa-apa yang tidak lain curiganya tambah kuat. Ini kan tadi curiga aja. Jangan-jangan umi ya. Tidak apa-apa sudah, Anda mau bermakmum dengannya. Kan boleh. Karena hanya curiga aja, kemungkinan aja, belum pasti. Ya, kalau sholat asar tidak ada masalah tadi. Nah, tapi jangan sholat yang jahriyah. Dan kemudian dia tidak mengeraskan suara. Ini sholat maghrib. Tahu-tahu dia mengeraskan suara. Ya, hanya kan curigaannya tambah kuat. Kenapa ini tidak mengeraskan suara? Wah, betul-betul um. Umi. Nah, jangan bermakmum dengannya. Apa yang dilakukan? Fayalzamuhu tuhu. Kalau ternyata tidak mengeraskan suara, wajib atasnya untuk niat mufarrakoh pisah. Sholat sendiri, niat pisah. Fa istamar jahilan. Kalau dia tidak tahu, dia ngikutin. Jahilan, tidak tahu hukumnya. Hatta salam Sampai dia sah, salam. Kan kita katakan itu kan mengeraskan suara kan sun, sunnah. Tidak masalah kalau tidak mengeraskan suara. Dia ikut aja terus. Ini curiga ya. Kalau tanpa ada kecurigaan kan tidak ada masalah. Ini orang dia curigai dia adalah umi. Kemudian sholat mestinya dikeraskan. Kok tidak tahu-tahu dia tidak mengeraskan. Apa hukumnya kalau dia terus ikut bersama dia sampai salam dan dia tidak tahu hukumnya. Hatta kemestinya kalau tahu hukumnya dia niat rokok, Ini tidak tahu hukumnya. Hatta salama sampai salam. Lazimatul ada Wajib atasnya mengulang. Malam ya tabayan anahu qari'un kecuali menjadi jelas setelah sholat anahu qari'un. Bahwasanya dia orang yang bisa membaca qari'un yang sebaliknya umi. Tak tahunya setelah salam Zikirnya malah keras. Subhanallah. Yang ada rohnya apalagi. Misalnya subhanallah alhamdulillah. Uh, uh, Allahu Akbar misalnya. Jelas semuanya. tapi bukan um. Mestinya kan kita katakan tadi wajib mengulang sholatnya. Ya, kecuali kalau setelah sholat menjadi jelas kalau dia bukan um. Wa qawluhu fayalzamuhu mufaraqah. Mufaraqatuhu. Perkataan tadi wajib atasnya untuk niat mufarakah, Kenapa? Lianna dhahira min halihi karena yang tampak dari keadaannya ketika itu annahu law kana qari'an la jahar Andai kata dia bisa membaca, pasti dia akan mengeraskan suara suaranya. Yang tampak seperti itu jelas orangnya yang normal kan seperti itu. Berarti kalau tidak mengeraskan suaranya berarti ada apa? La jahar biha ini bil qiraah wa hadza ma fi tuhfa. Ini yang disebutkan di dalam kitab tuhfa, kitabnya Ibn Hajar Waladhi yustafadu minan nihaya. Dan apa yang diambil dari kitab nihaya. Difahami dari kitab nihaya, kitabnya Imam Romli. Ya, <clears throat> kitabnya Imam Romli nihaya. Sama-sama syarah daripada ya, kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi ya. Al-Minhaj Minhajul Talibin. Tahu Minhajul Talibin? nggak pelajaran di sini. Haju Talibin itu kan kalau di Hadromo di jadi patokan. Kalau Hatam min Haju Talibin berarti dianggap lulus. Pulang. kita terakhir yang dipelajari. Ya, min Haju Talibin. Itu min Haju Talibin Imam Nawawi pengarangnya. Ya, sarohnya banyak. Ada saroh Muni Muhtaj, Imam Khatib. Ada sarohnya Ibn Hajar, ada sarohnya Imam Romli Ada sarohnya eh, Imam Qalyubi, ada sarohnya Syekh Umairah. Ya, Eh, ada syarahnya Al-Mahalli, ada syarahnya banyak. Yang mana kita tahu Al-Habib Ali al habsi ketika belajar Minhad, malamnya mutola'ah 13 syarah atau 14 syarah, semuanya di mutola'ah. Sebelum membacanya di depan ayahnya yang gurunya juga, ya Habib Husin. Habib eh, Ali Habib Muhammad bin Husin al habsi Ya, Habib Ali Muhammad bin Husin al habsi Itu mutolaannya sampai membaca 14 kitab syarah. Jadi belajar mutolaannya belajar baca berapa kitab? 12 apa 9. Tidak pakai mutolaah kan? Tahu-tahu hadir ke kelas. Ya mau sama dengan Habib Ali Al-Habsyi gimana? Jadi dikatakan di sini waladhi yustafad minan nihaya, tadi kan kitabnya Ibn Hajar. Adapun yang disebutkan dalam kitab nihaya, annahu la talzamuhul mufaraqah. Tidak wajib dia mufaraqah. Ini masalah apa tadi? Masalah orang yang dia curigai dia adalah um ternyata tidak mengeraskan suara yang mestinya dikeraskan suara. Tadi kita katakan hukumnya ketika itu wajib atasnya mufa tapi dalam kitabnya Imam Romi dikatakan la tarzamuhul mufarokoh. Tidak wajib untuk niat mufarokoh. Bal yutabi'uhu. Tapi dia mengikutinya. Ila an yusallim. Sampai salam. Suma ba'dahu. Kemudian dilihat setelah salam. Artinya apa dilihat? Tanya. Umi apa enggak? Ya, tanya. Suma ba'dahu in ahbarul imam annahu asarasa nasian. Kalau misalnya imam beritahu bahwasanya dia memelankan suara nasian karena lupa kalau mestinya dikeraskan. Artinya dia mengatakan anak bukan umi. Loh, kok tadi ente pelan suaranya? Tidak, anak tadi lupa. Anak kira tadi sholat subuh. Sama-sama sholat jahriyah ya, sholat duhur. Auli jawazil isror. Atau karena dia menganggap boleh-boleh aja. Walaupun misalnya sholat maghrib dipelankan, hukumnya boh. Wasadakahul imam. Dan Auli jawazil wasadakahul makmum. Dan kemudian dipercaya oleh makmum. Fala talzamuhul i'adah, maka tidak wajib atasnya untuk mengulang sholat. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, iya betul anak umi, berarti wajib mengulang sholat. Kenapa wajib mengulang sholat? Karena tidak sah sholat di belakang orang yang um. Fala talzamuhul i'adah. Bal tahap tapi disunahkan bahsan Dan wajib dia mencari tahu akan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya ini dia umi atau tidak, harus wajib memberi mencari tahu. Amma fisiria, adapun kalau sholatnya sholat siria, sholat duhur, asar, fala tak ta'aleh. Kalau dia bermakmum dengannya, dengan orang yang dia curigai, fala ada tidak wajib mengulangnya alehi atasnya amalan bidohir, dia mengamalkan secara dohir aja, karena dohirnya ya orang semuanya kan, dohirnya orang umi apa qari dohirnya orang semuanya rata-rata bisa membaca amalan bil akhir. Walaya yazamuhul bahas an hari. dan jangan ditanya tentang keadaannya di apa namanya bahas dicari-cari ya, cari tahu akan ke, keadaan sesungguhnya apa dia umi apa dia qari walaupun uh, sholatnya Syria ya nanti sholat duhur di masjid di jalan sholat duhur ya tentunya kan imamnya sholatnya pelah mempelankan suara suaranya. Ini jangan jangan, jangan ente tidak curiga, cuma ente tanya nanti. Salam, assalamualaikum. Nah, ente umi apa enggak? Enggak usah tah. Tanya enggak usah. Yang ente tanya kalau ente curi, ya. Kalau ente harus tanya ya berarti setiap sholat yang ente tidak kenal imamnya harus ya kita katakan tidak. Ya, harus tanya. Wala yazamuhul bahasan halih. Tidak wajib dia mencari tahu tentang keadaannya Kamala la yalzamuhul bahas antaharatil imam. Apa yang dia wajib mencari tahu apa imam punya wudu apa enggak ya? Nanti tanya, eh nanti tadi punya wudu apa enggak? Enggak kentut kan itu tadi? Enggak wajib. Wa tamanda dzalika al imam dan itu diambil pendapat itu oleh imam. Imam siapa? Imam siapa? Ibn Qasim. Siapa yang bilang Ibn Qasim? Ibn Qasim sekarang sendiri Kalau disebutkan imam, yang dimaksud adalah imamul haromen. Ya, kalau disebutkan imam aja, yang dimaksud adalah imamul haromen. Ya, itu faidah membaca kitab. Ya, kalau disebutkan imam, bagaimana kalau disebutkan Hasan, berarti yang dimaksud Imam Hasan Bas, pasti kalau tanpa ada kejelasan. Kalau ada kejelasannya kan sudah jelas. Kalau tidak dijelaskan Hasan, ya berarti Hasan Basri. Imam, berarti Imamul Haromen. Imamul Haromen itu gelarnya kan. Namanya Abdul Malik Al-Juwaini. Gurunya Imam Ghazali. Rahimahullah. Ya. <clears throat> Dan wafatnya di Mesir. Kuburannya juga ada di Mesir. Wa tamada dzalika Nah, ini Ali imam bukan uh, bukan maktuh berarti ya. Nah, kira tadi Ali imam wa ibn berarti imam ibn betul berarti Anak yang salah berarti. Ali imam Ibn Gosim di sini ya. Ana kira Ali imam wa Ibn Yang keempat, lau ajaza ahadu sahsen, tapi itu ilmu ya. Lau ajaza ahadu sahsen, andai kata salah seorang tidak bisa membaca anro, tidak bisa baca roknya. Ghairil maghdubi. Fatihah roknya ada ghairi, ada yang lain juga. Hah? Ar-Rahman ya, bismillahnya itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Sirato juga ada ya. Ghairil, muhim kita contohkan aja ghairi. Ya, malah yang banyak ghairi memang. Ada seseorang tidak bisa baca roknya hoiri, Yang lain tidak bisa roknya sirot. Sama-sama rok. Ya, pertanyaannya, apakah boleh salah satu bermakmum dengan yang lain? Ya, perlu diketahui terlebih dahulu. Ya, bahwasanya kita tadi katakan bahwasanya ummi tidak boleh menjadi imam. Ya kan itu hukumnya. Nah, nanti termasuk ilmu yang harus kalian pahami yang mungkin langsung ini disebutkan masalahnya ya poinnya di sini kecuali kalau Umi yang menjadi imam ini menjadi imam untuk Umi juga yang sama-sama hurufnya sama yang tidak mampu dia membaca itu sama hurufnya kan Umi yang penting apapun hurufnya kalau dia tidak bisa mau huruf ro sin sod apa aja ha ha si kalau tidak bisa berarti dianggap um jadi kadang-kadang ini ummi karena tidak bisa bilang ra. Karena ini ummi tidak bisa bilang sod misalnya. Ini tidak bisa bilang ha. Semuanya ummi. Ya, bagaimana hukumnya kalau ummi bermakmum dengan ummi juga? Ummi bermakmum dengan ummi juga. Ya, kita katakan hukumnya kalau hurufnya sama boleh. Huruf yang tidak mampu mereka baca itu sama itu boleh. Jadi sama-sama tidak bisa roknya. Jadi tidak apa-apa. Sama-sama sholat berjamaah yang satu yang jadi makmum, yang satu jadi imam. Sama-sama tidak bisa rok. Satu huruf. Tidak berbeda huruf yang ya, tidak mampu dia mereka baca. Jadi boleh jadi makmum. Tapi kalau yang ini tidak bisa roh, yang ini tidak bisa short, maka hukumnya tidak boleh salah satu jadi imam tidak boleh. Harus sholatnya sendiri-sendiri. Jadi sholatnya tidak boleh jadi berjamaah. Atau cari orang yang bisa membaca baca. Ya, ini hukumnya. Nah, ini masalah yang akan kita baca. Bagaimana kalau sama-sama tidak bisa roh? Ini kan mestinya tadi kita katakan kan boleh. Tapi ini roh yang tidak mampu berbeda. Ini yang roh siroto, yang satunya roh khairil maudhu. Tapi sama-sama roh. Ya, Aw ahaduhuma anir roh, wal anis anisin. Atau yang satu roh, yang satu sin. Masalah, pala yasihu Iktidak ahadihima bil ahor. Ini jawabannya. Tetap dihukumi tidak sah. Jadi kalau roh dengan roh tapi rohnya berbeda, berbeda roh airi maudhu sama roh siroto misalnya ber, ya sama-sama rohnya maka hukumnya tidak sah. Apalagi kalau roh dengan sin, roh dengan sod jelas sudah. Nah, ini yang ditarik ini. Khilaf ma idza fil harf al ma'juz anhu. Berbeda keadaannya, berbeda hukumnya. Kalau keadaan mereka berdua itu tidak mampu membaca dalam huruf yang sama. Fayasihu iktida ahdi bil ahor. Maka sah yang satu bermakmum dengan yang lah. Yang kelima, kuriha iktidaun binahwi tak tak. Tak tak. Apa tak tak? Tak tak Gampang tak tak itu. Nama huruf, kalimatnya aja tak tak. Yang mengulang-ulang huruf tak. Ya. Fil Fatihah Wa fa fa. Berarti fa fa. Yang mengulang-ulang huruf fa. Kalau ha ha. Mudah kan? Kenapa kau tidak tahu? Kuriha iktidaun. Apa hukumnya? kan kadang-kadang ada yang mengulang-ulang ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa tapi pakai diulang-ulang dulu. Ma, ma, maliki apa namanya? Gagap. Ya itu gagap diulang-ulang. Ma, ma, maliki yaumiddin. Jadi tapi dia akhirnya mampu juga walaupun usaha-usaha-usaha akhirnya nyam sampai. Tapi mau usaha jadi kalian juga seperti orang gagap perlu dicontoh itu. Berarti sifat baik gitu. Ya, mau usaha, ya ngomong berat, tapi dia usaha. Oh, oh, <laughs> nyampe nyambung juga. Bisa juga kan gitu. Siapa seperti Imam Buaiti itu. Yang kita ceritakan sebelumnya. Imam Buaiti muridnya Imam Syafi'i. Dia tidak punya kecerdasan, tidak punya ya kemampuan untuk memahami dengan cepat dan kuat seperti lain-lainnya daripada imam eh, murid-murid Imam Syafi'i. Hampir putus asa sebenarnya dia. Tapi suatu waktu dia sudah mau putus asa karena tidak paham-paham, selalu tanya, tapi tanya terus kan kasihan juga sama gurunya kan. Gurunya akhirnya kan mestinya sudah selesai ngajarnya ini malah Gara-gara si murid ini terlambat juga. Tapi Imam Syafi'i sebenarnya sabar tapi dia juga malu sama yang lain juga, banyak tanya. Tanya pun kadang-kadang dijawab, paham? Ya terpaksa bilang pahamnya. Kalau bilang enggak sudah diulang-ulang. Kalau bilang enggak paham lagi kan kasihan Imam Shafi'inya. Jadi sudah mau asal dan enggak usah belajar anak. Di saat itu dia melihat gelas ini. Ya. Ada seekor semut lah. Ya, semut berusaha mau naik untuk minum di dalam gelas tersebut. Setiap naik jatuh. Setiap naik dilihat di depannya dia kan naik jatuh. Tapi kok naik lagi, jatuh lagi, terbanting-banting, naik lagi. Sampai akhirnya juga berhasil, sukses dan minum. Jadi terinspirasi dari situ. Kalau ini semut aja mau usaha sampai berhasil, semut padahal kenapa kok anak kalah sama ini? Semangat lagi belajar. Nah, ini juga jadi contoh bagi yang yang seperti beliau ini, Imam Buaiti ini. Ya, kalau kurang paham paham ya usaha terus. Jangan nanti putus asa sudah tidak mau, berhenti aja sudah. Anda tidak paham-paham. Dari dulu jurminya empat tahun tidak paham juga sampai sekarang. Jangan putus ah. Jadi nah. bicara apa ini? Nah, orang gagap yang ulang-ulang huruf. Apa dikatakan sini? Kuriha iktida'un binahwi ta'ta fil Fatihah wa ghairiha. Makruh bermakmum dengan orang yang bacaannya gagap. Ya, mengulang-ulang huruf. Hukumnya makruh berarti bu boleh, cuma makruh. Wa fil Fatihah wa ghairiha, baik gagapnya dalam membaca Fatihah atau membaca yang lain, surat. Wa fa fa. Ini kan tak tak tadi. Atau juga tak tak. Oh, fa fa mau tak tak Wa fa fi ghairil Fatihah. Tapi kalau dia mengulang-ulang huruf fa, itu fi ghairil Fatihah. Selain huruf, selain surat. Kenapa? Kok selain Fatihah? Kenapa kalau fa-fa-nya di dalam Fatihah kok tidak makruh? Nah, ya sudah dibaca. Islafa afil fa. Islafa afiha ini fil Fatihah. Karena di dalam Fatihah tidak ada huruf fa. Ada apa enggak huruf fa ya? Bisa dibaca ya, tidak mungkin salah ya. tidak ada huruf Pak. Ada berapa huruf yang tidak ada di Fatihah? Apa di situ ada syairnya itu? Eh, khazin, Shajin, khazin. Eh, khazin, Shatfin. Itu yang tidak ada. Kha, tidak ada. Ya. Zaid ada. Satfin, Satfin, sin tidak ada. Ya. Dot tidak ada, dot, dot. Bukan dua. Ada dot, ada dot. Dot tidak ada kan? Satfin, Fa tidak ada. Berapa huruf itu? Lima. Ada di sini tali. pada halaman 189 itu. Taklik. Wa adadul huruf allati laysat fil Fatihah sab'atun. Ada tujuh yang tidak ada di dalam Fatihah. Semuanya digabung dalam satu syair. Sab'u hurufin kharajat an Fatihah ada tujuh huruf keluar dari Fatihah. Yang artinya tidak terdapat di dalam surat Fatihah. Sajjin, sajjin, sa, jim. Khazin, kha, ya, zai, syatfin, hafal itu. Atat mutata yang mana semua huruf itu ya berurut-urut tertib dengan tertib. Jadi ada kalau kepin dihafal, hafal sajinnya ini. Stajin, khazin, Sat, Tujuh huruf. Sa, jim, kha, zai, shin, dot, fa. Nah, fa, fa. Jadi kita katakan siapa yang mengulang-ulang huruf fa di selain Fatihah tentunya maka hukumnya bermakmum dengannya makruh. Wa kuriha iktidaun hinin la yuhairil ma'na. Begitu juga hukumnya makruh bermakmum dengan seseorang yang membaca bacaan yang salah. Lahannya ini salah. Tapi la yuhairul ma'na. Tapi bacaan yang salah tanpa merubah makna. Seperti kadomiha Allah. Allahnya dibaca dom doma. Mestinya kasroh. Bismillahirrahman. Bismillahi, bukan ya? Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Model baru dari dulu kan bosen. Misalnya. Hukumnya apa itu? Sholatnya sahabat Hukum sholatnya? Kalau dikatakan makruh berarti sah. Makruh bermakmumnya. Bukan makruh. <clears throat> Bukan makruh bacaannya. Kalau bacaannya bacaannya hukumnya ha, haram ya. Jadi bacaannya yang baca Bismillahirrahmanirrahim atau semuanya doma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sengaja hukumnya haram. Kalau tanpa sengaja ya namanya tanpa sengaja. Maka membaca dengan bacaan seperti itu haram. Tapi tetap pembacaannya dianggap sah. Yang artinya sholatnya dianggap sah. Tapi haram. Dan bermakmum dengannya hukumnya. Jelas ya? ya wakuriha makruh bermakmum dengan seseorang yang membaca salah. Tapi tanpa merubah makna. Salah tanpa merubah Ya. Bismillahirrahman, Bismillahirrahman. Maknanya berubah, benda Tidak berubah, tetap sama. Beda dengan an'amta alaihim. An'amta yang kamu berikan nikmat alaihim kepada mereka. An'amtu alaihim yang aku berikan nikmat kepada mereka. Berubah, benda Berubah. Harokatnya aja berubah. Bisa berubah, Mak. Wafat hidal. Nak buduh. Mestinya dibaca na'budu. Iya karena abudu. Dibaca fathah. Iya karena iya karena buda. Iya karena budi. Iya karena buda. <laughs> Kalau budi di buku pelajaran SD itu. <laughs> Ada baca di bukunya anak-anak tapi anak tidak pernah belajar itu. Pak Budi pergi ke pasar ya. Wa qad hidal iyyaka na'budu. Wa qad misat. Mestinya dibaca apa? Sira ihdinas siratal ihdinas siratul mustaqim ihdinas siratil mustaqim berubah apa mana ya? Hah? Tidak berubah. Tetap maknanya tidak berubah. Ia kena budu, ia kena buddha tadi. Tidak berubah. Ia kena budi, tidak ada artinya itu. Kalau iya kanak Buddha kan masih ada bacaan, ada haruf nawasib, bisa jadi ayah kanak Buddha kan. Kalau anak Buddha, kalau anak Budi, masa ada bacaan anak Budi. Kemasukan huruf jer. Waha ihdina. Apa? Wasot. Mana tadi? Wakodami sot sirot. Ihdina ya. Waha dan doma haknya ihdina didomahkan. Jadi apa itu? Apa? Uhudina. Uhudina siratul mustaqim. Dibaca dhamma. Yang keenam atau yang uh, keenam yang akan datang. Sofa Amsal Tis'in. faedah Sarisa an Sufyan al tsauri ya Rahimahullah taala yahtifu al-ilmu bil amal fa'in ajabahu wa illa artahal yahtifu al-ilmu bil amal fa'in ajabahu wa illa artahal hatafa yahtifu ya memanggil-manggil atau bersuara tapi tanpa terlihat sosoknya tanpa terlihat orang orangnya itu hatafa yahtifu. Hatafa Zaidun. Ya, Sami itu hatif Zaidin. Aku mendengar suara Zaid, tapi tanpa melihat orang. Kalau yang dikatakan Sami itu sauta Zaidin, bisa melihat orangnya, bisa tanpa melihat orangnya, bisa dua-duanya. Tapi kalau hatif khusus tanpa melihat orangnya. Bahatafa hatifun, maka ada suara yang bersuara tanpa kelihatan Makanya HP telepon dinamakan h hatif karena tidak ada orangnya. Assalamualaikum Salam Tidak kelihatan orangnya kan? Apa kelihatan? Sekarang tapi kan kelihatan. Sekarang sudah di IG itu bisa kelihatan. Ya berarti bukan hatif itu. Tidak usah dipanggil hatif lagi. Kalau yang murah-murah, yang tidak ada trinya kasih nama hatif. Kalau yang lain berarti kasih short berarti itu hatif. Ya, hatafa yahtifu. Yahtiful ilmu. Ilmu memanggil-manggil atau menuntut. Dalam arti di sini menuntut. Ya, memanggil untuk menuntut sebenarnya. Bil amal. Untuk diamalkan. Jadi ilmu yang kalian miliki menuntut kalian sebagai orang yang memilikinya, yang memiliki ilmu untuk diamalkan. Jadi yang bisa dan mengerti tentang sholat, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti akhlak yang tidak mul, yang mulia untuk diamalkan, yang tidak mulia juga untuk di dihindari, dihindar, dijauhkan. <clears throat> Itu kan amal. Ya, kalian punya ilmu, kalian tahu ini hukumnya begini, ini hukumnya mulia, ini baik, ini tidak baik, ini sah, ini tidak sah, ini uh, haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Apa yang kalian miliki ini diamalkan. Ilmu itu memanggil-manggil terus. Ayo, amalkan anak, amalkan anak. Tidak, tidak manggil-manggil, anak tidak dengar. Malah ini, tidak suaranya, malah tidak orangnya juga kan. Tapi sebenarnya, sebegitu. Ya, lisanul ilim. Maksudnya lisanul ilim. Keadaan ilmu memanggil dan menuntut orangnya itu untuk diamalkan. Walaupun tanpa juga mendengarkan suaranya. Jadi ilmu yang kalian miliki menuntut untuk diamalkan. Fa'in aja bahu kalau kalian menjawabnya Iya, anak amalkan. Tidak ada muskilah berarti. Selesai. Itulah yang diinginkan oleh il, ilmu. Wa ilar tahan. Tapi kalau wa ilah ini kalau kalian tidak menjawabnya, tidak memenuhi panggilan dan tuntutan ilmu, irtahal. Ilmu itu akan ter pergi. Irtahala yartahilu, rehelatan, berpergian. Ya, pergi. Ilmu itu akan pergi. Jadi kalau kalian punya ilmu, ngerti tentang sholat, ngerti tentang akhlak, tidak diamalkan, kita anggil dituntut sama ilmu, ayo amalkan, ayo amalkan, tidak dipedulikan. Tidak usah cerewet, sudah, biarkan anak sendiri. Akhirnya ilmu itu akan pergi. Apa maksudnya pergi? Kita baca di sini. Ay yartahilu maknahu wahagi hakikatuh. Yang dimaksud pergi di sini artinya pergi makna daripada ilmu wa hakikatuhu dan hakikatnya. Wa yabqa rasmuhu tapi bentuknya tetap ada. Wa suratuhu sama tulisan rasam, tulisan gambar wa suratuhu dan bentuknya tetap ya pokok tetap ada, tidak pergi. Takumu bihir hujah ala sahibi yang akan menjadi hujah, hujah, bukti dan saksi yang memberatkan ya, nantinya kelak di hari kia, jadi yang dimaksud dengan pergi dan hilang di sini adalah e, hakikatnya. Hakikat dan makna daripada ilmu yang pergi. Tapi kalau ilmunya ya tetap nanti bisa dan ngerti tentang bab toharoh paham lu ya luar kepala tapi tidak diamalkan nanti ngerti akhlak tapi tidak diamalkan wah nanti pergi itu ilmunya Tetap kita katakan tidak akan ber ilmunya tidak ada pergi. Surahnya bentuknya tetap nanti bentuknya tidak akan berubah jadi bentuknya orang bodoh. Tetap bentuknya nanti pakai kerudung, kayak abaya gini, kayak cadar. Tidak akan berubah. Berubah bentuk tidak berubah kan bentuk tidak penting. Kadang-kadang orang yang bodoh sekalipun bisa juga bentuknya dengan bentuk orang ulama. Bisa kan? Kadang-kadang sebaliknya ulama, tapi tidak kelihatan bentuknya ulama. Banyak juga. Tapi sebaliknya juga banyak. Berapa banyak orang yang tidak bodoh-bodoh, tidak ngerti-ngerti, tapi tampilannya luar biasa. Kalau HP itu casingnya. Jadi casingnya, melihatnya menarik. Padahal dalamnya murahan. Casingnya aja kelihatan mahal. Ya begitu juga ada banyak orang seperti itu. Yang tidak punya ilmu, hanya mengandalkan imamah, jubah, gamis, lidah, ya, pakai tongkat apalagi. <laughs> Padahal nggak ngerti misalnya. Itu mestinya kalau misalnya dengan pakaian seperti itu bisa membuat orang-orang tertipu, menganggapnya dia sebagai orang yang alim. Haram dia memakai pakaian tersebut. Karena bukan pakaian yang sebenarnya. Kalau sampai menipu orang ya. Tapi kalau bukan tanpa menipu orang dan dia memakainya dengan niat yang solihah apalagi ya tasabuhan bil ulama mengikuti ulama tasabuhan bil rasul maka hukumnya malah dapat pahala kalau niatnya tasabuh bil ulama tasabuh bil rasul apalagi tanpa di situ menipu orang lah lain dengan catatan itu tapi kalau sampai dengan memakai ulama menipu orang lain sehingga mereka menganggapnya ulama dan terpaksa dia mengajar sana sini padahal tidak ngerti apa-apa sana yang mestinya haram dikatakan halal malah yang mestinya wajib malah dikatakan makruh ya ini hukumnya gara-gara kan pakaian karena orang melihat yang dilihat awalnya banyak ya penampilannya nanti lihat hafid lihat apa lihat tampilan luarnya terlebih dahulu kan itu yang dilihat pertama kali jadi kalau sudah tampilan luarnya sudah menarik Udah orang sekarang, tapi ente punya ilmu sepandai-pandainya ente punya ilmu, sebanyak-banyaknya ilmu ente. Tapi pakaian-pakaian orang biasa ini, orang tidak peduli. Ente lewat di jalan masuk kampung tidak peduli. Ente pakai pakaian yang serba lengkap, casing sudah serba mahal, walaupun da dalamnya rumah murahan, tapi orang akan menghormati. Orang mungkin tanya agama, itu terbukti. Jadi kita pernah pakai pakaian seperti ini masuk tempat itu. Suatu waktu pakai pakaian ulama masuk tempat itu berbeda mereka. Sangat berbeda 180 derajat. Ketika mengetahui dihormati, kalau pakaian lengkap dihormati. Mereka tanya begini-begini. Mereka oh, tawari untuk mengajar dakwah pidato dan lain sebagainya. Kenapa kok dahulu tidak pakai pakaian biasa? Berarti kan pengaruhnya sangat sangat besar, sangat kuat kalau niatnya untuk tasabuh baik, tanpa menipu orang, tasabuh disolihin, ya, hukumnya ya dianjurkan malah. Kemudian yang selanjutnya. Qala Ibrahim bin Adham. Berkata Ibrahim bin Adham. Rahimahullah ta'ala. Salah seorang dari pembesar kalangan sufiyah dan salah satu orang yang sangat-sangat warok, Ibrahim bin Adham, yang dulunya orang kaya, tapi kemudian dia memilih meninggal kekayaan, meninggalkan kekayaannya dan menjadi seorang sufi. Nah, Ibrahim bin Adham ini dia bercerita. Dia mengatakan marortu bi Makkah. Aku pernah suatu waktu lewat di jalanan Mekah. Bihajarin, kemudian aku melewati suatu batu. Bihajarin, kemudian aku melewati suatu batu. Maktubin alaihi yang tertulis di atasnya. Maktubin alaihi yang tertulis di atasnya. Iklibni tak tabir. Iklibni tak tabir. Balik aku, kamu dapat pelajaran. Batu itu tertulis. Balik aku, maka kamu akan mendapatkan pelajaran. Tulisan itu tertulis di atas batu. Dan tulisan itu bikin penasaran memang ya. Coba balik, nanti dapat pelajaran. Kayaknya kalau tidak balik, tidak tenang hati. Ada apa ini? Kok kamu kalau balik katanya dapat pelajaran? Ya, berarti Ibrahim Adham ini termasuk yang penasaran. Ya, balik aku, kamu akan dapat penasaran di balik batu itu. Fakolab tuh. Kemudian aku balik katanya Ibrahim Adham. Faiza alaihi maktub. Ternyata di tulisan balikannya, di balikan batu itu tertulis anta bima ta'lam la ta'mal. Kamu dengan apa yang sudah kamu ketahui, la ta'mal, kamu tidak mengamalkannya. Fa tasrubu ma la ta'lam? Bagaimana kamu mencari ilmu yang kamu tidak ketahui? Yang sudah kamu ketahui tidak kamu amalkan, kok kamu mencari ilmu yang tidak kamu ketahui? Bagaimana kalau ente membeli roti beli roti untuk apa? Itu dibuang. Kan dimakan. Kalau nanti dibuang berarti orang orang gila atau mirip orang gila. Ya kan gitu. Begitu juga ilmu. Itu cari ilmu untuk apa? Niat itu untuk apa? Apa cuma diriwayatkan? Nah, diamalkan untuk diri sendiri. Kan diamalkan. Biar anak mengerti sholat, biar anak mengerti hukum Allah, mengerti yang wajib, mana yang akhlak, mana yang baik, dan seterusnya. Kemudian sekaligus juga niat mengajarkan kepada orang. Tapi terlebih dahulu diamalkan. Jadi kalau kamu tidak mengamalkan, sama dengan orang yang tadi beli roti, habis itu dibuang. Sudah dapat, malah dibuang. Nanti sudah dapat ilmu, malah dibuang. Tidak diamalkan, tidak dimanfaatkan. Ya, untuk apa yang dibeli roti lagi? Kalau kamu bu, buang. Ya, berarti kalau beli lagi, dibuang lagi, beli lagi, dibuang lagi, berarti sudah pasti gi. Nah, kalau tadi kan mirip. Kalau sekarang malah benar gila, ya, benar-benar gi. Kalau sampai lima kali terulang-ulang, sangat gi. Ya, ini dikatakan sini. Jadi kamu dengan ilmu yang kamu miliki tidak kamu amalkan, kok kamu masih mau cari ilmu yang kamu tidak ketahui? mestinya amalkan dulu baru kalian cari yang lain. Jadi dimakan dulu rotinya baru belilah. Yang kelima. Qala Al-Habib Abdullah <clears throat> Al-Haddad radhiyallahu anhu Al-ilmu alek Ilmu yang kalian dapatkan itu alek membawa madarat dan kerugian kepada kalian. Alek membawa kerugian. Jadi kalau seseorang mengerti hakikat daripada ilmu, maka sebenarnya ilmu yang dia cari itu tidak memberikan kebahagiaan dan keuntungan, tapi membawa kerugian dan kesengsaraan. Paham? Tambah pinter, tambah banyak ilmunya, tambah tambah sengsara dia. Manis dada ilman, walam yasdad hudan, lam yasdad minallah ila dan Sengsara, tambah jauh dari Allah, tambah banyak azabnya. Kalau tidak diamal, hatta ta'amal bihi sampai kamu mengamalkan. Faida amil tabihi jika kamu mengamalkan ilmu yang kamu dapatkan, bahwa fahwalak baru ilmu itu akan memberi kamu keuntungan. Jadi keuntungan ilmu itu kamu dapatkan kalau kamu amal. Yang keenam, kalau Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas radhiyallahu an, karena salaf yu'allimu na'uladahum al-amala qabla al-ilmi. Dulu para salaf soleh, para pendahulu kita, mereka itu mengajari anak-anak mereka terlebih dahulu untuk beramal sebelum mereka mempelajari ilmu. Normalnya kan belajar ilmu dulu. Baru kemudian ber beramal. Kalau dulu mereka mengajari anak-anak mereka beramal dulu baru bagaimana maksudnya? Mengajari amal dulu baru ber mencari ilmu. Ya ini maksudnya. Faida ta'allamu al-amal allamuhum al-ilm. Setelah mereka belajar amal baru mereka mengajarinya ilmu. Apa itu maksudnya? Wa qalu lahum mereka mengatakan hada hakun falzamu. Ya, ini uh, langsung. Jadi artinya daripada mengajari mereka amal terlebih dahulu, mereka diajak dan diperintah untuk melakukan kebaikan. Eh, misalnya ada orang buta lewat. Tuh, tuntun orang buta Nanti tuntun orang buta. Sampai ke jalan sana, sampai ke tujuannya. Itu ada masjid yang terbuka pintunya ente tutup. Itu ada masjid yang ada kotoran di dalamnya inti ambil. Ini kan amal. Mereka diajarkan untuk beramal. Setelah itu baru diajarkan ilmu. Nah, ketahuilah barang siapa yang mengantar dan menuntun orang buta itu akan mengampuni dan menghapus dosa-dosanya. Ya, ketahuilah barang siapa yang menghormati masjid berarti dia menghormati Allah Subhanahu dan orang yang perhatian dengan masjid termasuk yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu setelah beramal baru dipelajari il nah, itu paham kan kalau kita kan enggak baca dulu baru berah kalau mereka enggak diajarkan amal dulu baru diajarkan il karena apa karena perhatiannya dengan amal daripada il nah, maka mereka setelah mereka memerintahkan kebaikan ini lakukan ini hindari ini jauhi ini akhlak yang mulia, ini yang tidak mulia. Ini dikatakan hada hakun falzamu wa hada batilun. setelah diprint perintah ente harus suka memberi, ente harus mengalah, ente juga harus sabar, ente ha kemudian disebutkan ilmunya. Yang ketujuh bagi khotibun. Yukarriru ala ahli bayi ahli baladihi khutbatan kulla jum'ah. Ada seseorang yang selalu mengulang-ulang kepada penduduk di kota tersebut, di kotanya, khutbatan mengulang-ulang khutbahnya. Kula Jum'ah setiap tidak berubah-berubah. Yang dibaca jum, khutbah itu aja. Setiap Jumat dibaca lagi, Jumat dibaca lagi. Walaupun kadang-kadang orang-orang bukan bos malah tidak sadar malah. Kadang-kadang orang tidak sadar kalau diulang. Ada yang pernah mengulang. Mungkin orang tidak sadar kalau mengulang. Ada ulang. Ini padahal sudah dibaca. Kan kadang-kadang sekarang ini kan tinggal ngambil aja. Naik ke mimbar, tinggal ngambil buku sih. Sudah, sudah berdebu. Sudah dari bertahun-tahun, puluhan tahun di situ. Itu tiap tahun dibaca. Ambil, baca. Kadang-kadang yang dibaca kemarin dibaca lagi. Ya, kan mungkin dia nak, dia kan sholat yang Jumat kemarin kan disolat sama khotib itu juga. Berarti menunjukkan dia sadar apa enggak? Kan dia tidak sadar kalau apa yang dia baca itu sebenarnya sudah diulang. Artinya apa? Bisa jadi kalau dia aja tidak sadar yang menjadi khutib selanjutnya, apalagi orang orang lain. Jadi kadang-kadang orang tidak sadar kalau khutbah ini gimana itu tidak tahu. Orang kadang-kadang ditanya surat yang dibaca oleh imam aja kadang-kadang tidak tahu. Kadang-kadang yang sholat maghrib tadi baca surat apa? Kadang-kadang bisa aja bisa jadi ada yang tidak tahu satu dua, ya kan? Satu dua apa? 1002. Insya Allah sedikit ya. Baca surat apa tadi? Berdua sama? Yang menjawab berdua sama cuma satu orang ya, dua orang. Paling itu yang di belakang imam langsung. Jadi artinya di sini. Jadi khotib ini diulang lagi diulang. buhu fidalik. Akhirnya orang-orang menegornya, mencelanya. buhu mencelanya. Fakola, ya, dia menjawab, kenapa kau ente mencela anak? Hatta tak malu bima fi Nanti buhro ente amalkan dulu khutbah anak yang ini. Kalau sudah kalian amalkan baru akan kami bawakan khutbah yang baru. Kalau kan tidak diamalkan buat apa? Berarti kerjaan anak cuma baca berarti di atas mimbar itu. Baca aja, selesai. Nanti baca khutbah yang lain. Apa faedahnya khutbah itu? Padahal labenya kan untuk diamal Kan bukan. Kalau tidak diamalkan ya berarti cuma baca kerjaannya. Begitu juga sebenarnya seorang guru ketika menasehati murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Tapi tidak diamalkan. Jadi guru cuma capek, teriak-teriak aja. Buat apa teriak-teriak? Lebih baik tidak usah belajar sudah. Sufyan Saudi kalau tahu ada murid yang tidak mengamalkan ilmunya, diusir, tidak usah ikut pelajaran lain. Malah diusir. <clears throat> Allah Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Ustaz Afwan, kalau misalnya ada orang yang bacaan fatihahnya tertinggal satu ayat. Ketika selesai sholat, dia baru ingat. Sedangkan Al-Fatihah merupakan rukun. Apakah sholatnya sah atau harus mengulangi sholat? Ya, pertama, kalau dia tertinggal satu ayat tidak dibaca daripada ayat-ayat Fatihah, maka surat atau bacaan Fatihahnya di rokaat itu otomatis ya, tidak sah ya Paham ya pertanyaannya ya biar yang lain juga. Jadi Fatihah tidak dibaca sempurna, satu ayat tertinggal. Maka otomatis karena kita katakan termasuk salah satu syarat sahnya membaca Fatihah harus dibaca sempurna dari awal sampai akhir. Yang mana semuanya berjumlah berapa ayat? Berapa? tujuh ayat. Ya. Sabul masa <clears throat> masani. Jadi hukum bacaan Fatihah yang di situ tertinggal satu ayat tidak sah. Kalau sudah satu rokaat Fatihahnya tidak sah, otomatis satu rokaat semuanya menjadi tidak sah. Nah, untuk rokaat misalnya itu rokaat pertama, maka rokaat keduanya yang sudah sah sempurna akan menjadi rokaat pertama. Rokaat kedua menjadi rokaat pertama, rokaat ketiga menjadi rokaat kedua, rokaat keempat menjadi rokaat ketiga. Mestinya, mestinya dia menambah satu rokaat. Tapi kalau misalnya dia lupa sampai salam, kemudian ingatnya sudah jaraknya lama, harus mengulang dari awal. Karena dia sholatnya kurang satu roka. Tapi kalau dia ingatnya baru, Assalamualaikum, baru ingat. Langsung maju, berdiri, baca fatihah, diteruskan, dan sunnah sujud sah. Ya Rabbana tarafna bi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من الفاتحة إلى مصنف هذه الكتب ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات مشايخنا وأحبابنا وأولادنا وأهلنا وجاب الحقوق علينا وعليهم أجمعين وجميع أموات المسلمين والمسلمات أن يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة من وحشرهم ورضوانهم وشرهم وإنفعنا بأشرهم وأموالهم في ونعمهم بالدنيا والآخرة فأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا سعادة في الدارين والتوفيق والإعانة على التقرب إليك وإلى وظفر بالحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وتقر بالصالحين وبسلف الصالحين والمشايخ وذكر العدد معهم ظاهرا وباتنا وابن شفعتهم رؤيتهم عنايتهم وشرهم بركاتهم وبا وعنايتهم وسنة سنة من آن ملتهم أن الله سبحانه وتعالى يحول أحوالنا إلى أحسن حال ويبارك لنا في هذا الشهر ويبلغنا رمضان بخير وعافية أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويكون كل الأمور خير في حسن الأعمال والصحة والعافية مع خير فلا من الدنيا لا إله إلا محمد رسول الله يا يا من وفق أهل الخير الخير وأنهم لا يوفقون للخير وإن عليه يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا لا يبدأسنا لك بالحق تبقي حاجاتنا قريب وتستجيب دعواتنا عاجلا وعاجلا هديكم يا شهر جامع من فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجد دعواتنا بسيد أسرار الفاتحة